Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Ikra ya akhana. Taslah. وهو Ini yang lain yang mana? Santri yang besar, coba yang di asrama segera ke masjid. ya yang masih di asrama ayo segera ke masjid Baik. soal bagaimana kafarohnya hibah, ya ikhwan Abu Hasan kafaroh, ghibah, tebusan, ya. Seorang muslim ingin bertobat dari perbuatan ghibah, bagaimana? Ayo, terus? ahsanta. Allah barik fik. Ini kafarohnya tebusan orang yang berbuat hibah ketika ingin bertobat maka hendaklah dia minta maaf kepada yang bersangkutan kalau memang yang digibai telah mengetahui dirinya telah digibai oleh seseorang. Paham, oh ya, saya dihibai oleh si fulan. Maka si fulan harus datang kepada saya untuk minta maaf. Ini ini kalau seandainya yang dihibai telah mendengarnya, mengetahui keadaan dirinya. Maka di sini kemarin kita beri contoh si A harus datang kepada si C untuk minta maaf ini. Kalau sudah tahu keadaan si C, telah tahu keadaan dihibai oleh si A. Kalau belum tahu, maka bentuk ma bentuk minta maafnya dia adalah dengan mendoakan suatu kebaikan. Enam, mendoakan kebaikan kepadanya, istighfar untuknya. Dan ini kalau belum diketahui. Kenapa kok bisa demikian? Kalau belum tahu ya yang digibai, kita cukup mendoakan kebaikan, mendoakan istighfar kepadanya. Kenapa? Kenapa nggak harus mendatangi minta maaf langsung di hadapannya? Kenapa Fahrudin? Kenapa Aziz? Karena karena seandainya ya kalau dia belum tahu keadaannya telah dihibai kemudian si A datang pada si C minta maaf ya saya berbuat demikian berbuat hibah tentang dirimu begini begini begini begini maka si C akan bertambah ya kebencian kepada si si A akan muncul ya kemarahan karena pribadi dia, kehormatan dia dilecehkan, dihinakan di depan kaum muslimin. Sehingga demikian jadi dibedakan. Ini terkait dengan kehormatan manusia. Dan dengan Allah hendaklah dia menyesal. Jadi orang yang berbuat hibah dia melakukan suatu dua pelanggaran. Pelanggaran yang pertama hak terkait dengan haknya Allah yaitu sebuah larangan jangan berbuat hibah ternyata dilanggar. Maka di sini tobatnya dia dengan cara menyesal. Nah, menyesal untuk tidak mengulangi lagi, kapok terhadap perbuatan tersebut. Nah ini kalau dia nggak menyesal, maka bertanda dia masih senang untuk menggibai. Menandakan dia akan isror di atasnya, di atas perbuatan hibah tersebut. Sehingga dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan kemarin bahwasanya an-nadamu taubatun. Ya. Sifat penyesalan itu adalah tanda benarnya seorang dia bertobat. Ini dalam semua dosa, dalam segala berbagai macam maksiat ketika dia bertobat, maka hendaklah dalam hatinya dia menyesal. Kalau dia belum menyesal, maka tanda dalam hatinya nam ingin mengulangi lagi, ingin terus di atas maksiat tersebut. Demikian. Baik, kita lanjutkan. Al-afatu tasi'ah Kesalahan lesan yang kesembilan Jadi kita membahas tentang musibah ya, yang menimpa pada sebuah lesan Dan kita masuk poin yang kesembilan. Min afati lisan an-namimah Wafil hadisi Anu Nabiya SAW Kala Laidhul jannata kotatun Bahwa namam di antara musibah-musibah menimpa sebuah lesan adanya namimah. Nam, namimah. Yaitu dalam bahasa kita adu, adu domba. Atau telah dijelaskan oleh para ulama tentang namimah adalah yakni naklul kalam kaum ila kaum ala jihatil ifsad bainahum. Ini ini pengertian namimah yakni menukilkan suatu pembicaraan, suatu ucapan, ucapan satu kaum kepada kaum yang lainnya dengan tujuan merusak di antara mereka. Ini ini namimah, nukilan. Dinukilkan suatu ucapan seorang atau suatu kaum kepada kaum yang lain. Seorang ke orang yang lain. Yang tujuannya adalah untuk merusak di antara mereka. Ini adalah namimah dan bagaimana telah dihinakan perbuatan tersebut dalam hadisnya dan juga dalam firman Allah taala wala tuti kullu halafim mahin hammazim masya'im binamim ini Allah hinakan perbuatan tersebut perbuatan namimah yakni dengan bentuk satu larangan wala tuti halafim mahin jangan kalian ikuti Jangan kalian taati setiap orang yang banyak dia bersumpah lagi hina dina. Yang dia apa? Hamasim Masim bin imim Yang dia ya berjalan-jalan ke sana kemari menebarkan sebuah fitnah yaitu adu adu domba menebarkan hembusan fitnah fitnah adu domba menemui seorang menemui suatu kaum ya berbicara menjelekkan orang lain begini begini begini begini kemudian ke kaum yang lainnya ke orang yang lainnya juga sama pembicaraannya seperti itu maka jangan kalian ikuti jangan kalian taati orang tersebut yang mereka pun banyak bersumpah banyak nah mengadu mengadu domba nah ini ini tentang namimah dan juga dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda Naam dalam hadisnya rawu Abu rawahu Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya. Beliau bersabda la yadkhulul jannata qatatun. Tidak akan masuk surga ya, qatat. Siapa qatat? bahwa namam. Ini ya kalimat bahwa namam ini kama fi riwayah Muslim. Dalam hadis Muslim. Jadi ditafsirkan tentang siapa qatat dalam riwayat Muslim dia adalah namam. Nam. Namam. Ada kota sun, ada namamun. Dengan bentuk mubalaghah, ya. Sering. Jadi mengumbar umbaran ucapan lesan-lesan menebarkan suatu fitnah. Lah, ini lafaz yang berbeda. Artinya secara global sama, yang adu domba tidak akan masuk surga kota tun orang yang mengadu domba. Nah, ini. Di sini enam ada kotas, ada namam, ada perbedaannya yang secara lafaz, secara global memang sama terjemahnya yakni ngadu adu domba, pengadu domba. Dan dibedakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar perbedaan antara kotas dan namam bagaimana? Kalau namam ya dan lafat namam itu adalah yakni alladhi yahduru al payang fayanqiluha orang yang dia hadir mendengarkan suatu kisah pembicaraan kemudian dia menukilkan dan nah, ini namam jadi ikut nimbrung suatu pembicaraan ya dalam satu majlis dia hadir dan diketahui oleh para rekan-rekannya. Nah, kemudian si namam ini, pengadu domba ini, dia mengambil ucapannya, kemudian ditebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah ini namam. Dia hadir, diketahui di dalam majelisnya. Adapun kotats itu adalah alladhi yatasamma min haitsu la yu'lam bihi summa yankilu ma Nah ini, ini kotats. Jadi orang yang dia menguping. Ini ya. Menguping. Di mana tidak diketahui oleh rekan-rekannya di dalam majelisnya tidak diketahui. Dia nguping, dia mencuri pendengaran, ya, mengintip didengar dengan telinganya tanpa diketahui orang yang di dalam. Lah ini kemudian dinukilkan apa yang ia dengar. Ini perbedaan antara kotatun dengan enamam. Apa bedanya? Mafhum ya, ikhwan? Iza fahimta? Apa bedanya iza? Ah, Ah, dia hadir ya di tengah-tengah majelis tersebut. Kalau yang kotats menguping ya. Enaknya dia menguping, mencuri pendengaran tanpa diketahui rekan-rekannya di dalam majelisnya tidak diketahui dia menguping, mencuri pendengaran, nah itu kemudian ditebarkan ucapan-ucapan tersebut. Nah ini. Jadi itu perbedaan apa yang dijelaskan oleh Nam Al-Hafid Ibnu Hajar rahimatullah alaihi. Taib. Wa'lam anna namimah tutlaq fil ghalib ala naqli qawli lis insanin. Ketahuilah bahwasanya namimah ya madu domba tutlak dimutlakan secara kebanyakan itu adalah ala nakli kauli lisa insan. Ini menukilkan pembicaraan manusia. Ini ya menukilkan pembicaraan seseorang, dinukil dengan tujuan merusak. Ini ya ala jihatil ifsad. Ini dengan tujuan merusak. Mislu ayyakul seperti ucapan Qala fika fulan kada wa kada Telah mengucapkan fulan Tentang diri engkau Begini, begini, begini Ya fulan ngomong Tentang dirimu Kamu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini Nah ini Dia mengadu domba Ingin merusak hubungan Antara orang yang ketiga dengan orang yang diajak bicara. saat maksud satu bihada dan tidak dikhususkan dengan ini saja. Enam, Tidak terkhusus ini saja tidak bal hadduha kashu yukroh kasuhu. Bahkan ya batasan-batasan dikatakan sebagai namimah itu adalah kasfu majukroh Ini menyingkap sesuatu yang dibenci untuk tersingkap Nah ini, ini batasannya. Apa saja ketika disingkap ya, disebutkan yang akan memunculkan sifat ini permusuhan, maka itu masuk di dalamnya kategori yaitu namimah, mengadu mengadu domba. Nah ini. Sehingga di sini nam agak ya tersamarkan antara ghibah dengan namimah. Ini ya sama-sama menyebutkan aib ya. Sehingga di sini apa perbedaannya antara hibah dengan namimah? Apakah keduanya sama ya? mutarodifan atau mutahujiron? yakni berbeda atau memang sama, mendekati kesamaan. Maka di sini ya para ulama khilaf dan yang rojeh dirojehkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar bahwasanya keduanya adalah ada perbedaan. Ada perbedaan antara hibah dengan namimah. Kalau hibah itu adalah menyebutkan saudara kita nam yang mana menyebutkan aibnya yang dia nggak senang tapi ingat tujuannya kadang Iya, ini untuk merusak atau tidak merusak. Ini hibah. Enggak, enggak, artinya apa? Tujuannya enggak mesti. Apa tujuannya untuk merusak antara dia dengan yang lainnya. Tapi kalau namimah itu adalah tujuannya untuk merusak hubungan dia dengan si dia. Seorang dengan seorang, satu kaum dengan satu kaum, biar rusak hubungannya. Tapi kalau hibah ini enggak ada tujuan demikian. Atau mungkin kadang ada, kadang tidak, tidak disyaratkan yakni tujuan untuk merusak. Tapi kalau namimah Nam dikatakan namimah dengan syarat ketika ada yakni jihadul ifsad sisi merusak. Kalau hibah tidak disyaratkan demikian. Nah ini ini nam sedikit nam perbedaan antara hibah dengan namimah. Jadi mendekati. Kalau boleh mengatakan ini ada apa bainahuma umuman khususan wajhiyan. Jadi ada nilai secara umum, ada nilai secara khusus, secara sisi, beberapa sisi. Baik, kita lanjutkan. Sawaun kana min aqwal au a'mal. Sama saja, ya. Apakah yang bersumber dari suatu ucapan ataukah dari yang bersumber dari suatu perbuatan? Hatta la ra'ahu yadfanu malan li nafsihi sampai pun seandainya seorang melihat yang lainnya si A melihat si B yang dia mengumpulkan satu harta untuk kepentingan dirinya sendiri ini ya si A melihat si B melihat nam si B dia mengumpul-kumpulkan harta untuk kepentingan dirinya sendiri fa menjadi kemudian dia menyebutkannya disebut-sebut orang itu Nam fahuwa namimah maka dia termasuk juga namimah. Jadi menukilkan suatu perbuatan rekannya, temannya, sama muslim. Perbuatannya demikian, demikian, demikian. Mengumpulkan harta untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini juga masuk di dalamnya. Wa kullu dan setiap orang yang nukilas dinukilkan kepadanya an-namimah. Mislu ayyuqalu ayyuqala lahu qala fika fulan kada wa kada au fa'ala fi haqqika kada. Nam, seperti si fulan mengucapkan tentang dirimu demikian demikian demikian atau si fulan yakni telah berbuat tentang hak kalian demikian demikian demikian. Nah, ini. Kemudian wa nahwu dalik fa sittatu asya. Maka takala kita tahu Nah, kita berhadapan dengan orang seperti ini yang dia suka adu domba, menebarkan menebarkan satu fitnah, maka baginya yang ia harus hadapi dengan enam perkara. Taib. Allah alam Ini yang bisa kita baca. Ilahuna tafadalu habidakumullah.